Karena inilah ilmu yang akan menentukan selamat dan tidaknya dia. Saat dia dikubur, akan ditanya oleh malaikat man rabbuk. Dan inilah ilmu yang seorang muslim dituntut untuk selalu mempelajarinya oleh karena itu, sebagai bentuk mengenal Allah Azza wa Jalla ialah mengenal nama-namanya. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang baik tersebut maka dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang baik Semakin seorang mengenal Robnya Sehingga oleh karena itu Mengenal nama-namanya Ada satu cabang ilmu Dari ilmu-ilmu yang sangat penting Bagi seorang muslim Muslim maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang sering kali kita mengingat dan menyebutnya. Setiap kali kita masuk masjid, kita memanggil dan menyebut dan memohon kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah. Iftahli. Bukalah untukku. Abu Aba rahmatik. Pintu-pintu rahmatmu. Di dalam doa ini, kita semuanya menyebut dan meyakini bahwa Allah adalah Al-Fattah. Allahumma ftah. Wahizat yang membuka. Apa yang kita harapkan dengan Allah Ta'ala kita panggil Allahumma ftah. Ya Allah, zat yang membuka. Bukalah untukku. Apa yang kita minta? Aba rahmatik. Pintu-pintu rahmatmu. Karena rahmatnya Allah sangat luas. Dan di antara asbab datangnya rahmat yang Allah akan turunkan kepada seorang hamba ialah masuk masjid. Hati akan dibuka oleh Allah dengan sebab seorang hamba masuk masjid. Apalagi kalau dia duduk di masjid dalam rangka tolabul ilmi. Allah akan turunkan rahmahnya. Majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazzalat alaihi musakinah wa ghasyiyat alaihi Dan hadis Muslim dia adalah sebuah kaum, suatu kaum berkumpul di dalam masjid dari masjid-masjid Allah. Dalam rangka apa barakallahu fiik? Dalam rangka yatluna mereka membaca wa yatadarasun mengkaji ayat-ayat Allah maka Allah turunkan di dalam majlis tersebut as-sakinah, ketenangan hati. Wa khasyiat alaihimur rahmah dan diliputi rahmah. Perhatikan. Rahmah adalah suatu nikmah yang kita selalu berharap sampai akhir hayat kita telah kembali ke rahmat Allah. Apa maksudnya? telah meninggal orang tersebut. Tentu harapannya ialah mengharapkan rahmatnya Allah. Kematiannya menjadi rahmat bagi dia. Bahkan udhulul jannah. Manusia dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya Allah. La yudkhila hadukum bi'amalihi. Bukan semata-mata dengan amalannya, tetapi dengan rahmatnya Allah. Pertanyaannya, siapa yang membuka pintu hati kita menerima rahmat Allah? Tidak ada yang bisa membuka kecuali Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, Masyarakat muslimin hati, hati kita ada penutupnya. Berarti ada pembukanya. Yang menutup adalah dosa-dosa kita. Dan yang membuka dengan sebab ketaatan kita kemudian dengan sebab rahmatnya Allah maka penting bagi kita mengetahui sebab-sebab seorang hati dibuka dengan rahmat Allah dan ketahuilah kelompok yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh pada hari kiamat nanti wajah akan memutih dan juga wajah-wajah manusia akan menghitam sekarang mungkin wajahnya putih-putih tapi nanti di hari kiamat ada yang hitam ada yang putih ada yang putih فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Lihat. Adapun wajah-wajah yang memutih, maka mereka di dalam rahmatnya Allah. Ibnu Abbas mufassir hadhil ummah menafsirkan bahwa yang dimaksud wajah yang memutih wajuh ahlu sunnah wal jamaah mereka orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau dengan nama lain ahlus sunnah wal jamaah. Memegang prinsip agama ini dengan jujur. Sehingga mereka di atas sunnah dan Allah matikan mereka pula di atas sunnah. Inilah wajah yang memutih. Fa'amal ladina yaddat wujuhum fa'amal ladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang wajahnya menghitam. Jadi maksud kata Ibnu Abbas, wujuhu ahlul bid'ah wal furqah. Adalah wajah-wajah mereka orang-orang yang di dunia dulu membuat perkara baru dalam urusan agamanya dan memecah belah agama ini. Maka ma'asyiral muslimin, ilmu yang turun dari langit melalui nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam hati kita. Tak kala dibukanya hati. Kadang sulit hati dibuka. Ternyata sebabnya adalah kita sendiri. Kenapa sulit menerima ilmu yang datang dari Nabi? Padahal ibaratkan itu air, air yang jernih, yang belum ada kotorannya. Kenapa sulit menerima Hati untuk membuka, menerima apa yang datang dari prinsip agama beliau. Padahal agama yang disampaikan oleh beliau adalah sesuatu yang membawa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Fattah <clears throat> adalah nama kata Ibnu Qayyim. Al-Fattah itu termasuk kata Ibnu Qayyim ma yuftahu bihi asy al-mughlaq. Yang namanya fatah adalah sesuatu yang bisa untuk membuka sesuatu yang terkunci. Maka fayakunu fatihan lah. Sehingga sesuatu itu sebagai kuncinya. Wa minhu miftahul jannah. Termasuk kuncinya surga. Apa itu? La ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya kuncinya jannah itu adalah la ilaha illallah. Sehingga Al-Fattah adalah termasuk ismun min asma'illahil husna. Nama dari nama-nama Allah yang baik Wahuwa dalun ala sifati kamal yaitu menunjukkan sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Seperti Ibnu Qayyim bersyair dalam nuniyahnya, "Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani fathun bi hukmi wa huwa syar'un ila huna wal fathu bil aqdari fathun sani wal rabbu fattahun bidaini kilaihima adlan wa ihsanan minar rahmani. Artinya kata Ibnu Qayyim bahwasanya demikian pula Al-Fattah, nama dari nama Allah. Yang fattah memiliki dua sifat. Fathun hukmin Allah pembuka terhadap hukumnya. Allah pembuka sebagai pembuka hukumnya. Wahuwa syar'un ilaina. Itulah syariat bagi kita syariat yang datang melalui lesan Rasulnya adalah siratul mustaqim dan itu adalah sesuatu yang akan membuka bagi kita ke jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Allah yang membuka kemenangan atas para nabi dan rasulnya. Perjuangan para nabi dan para rasul dimenangkan dan ditolong oleh Allah. Ida jaa nasrullah wal fath apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan pembukaan kota Mekah sebagai bentuk kemenangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah zat yang menurunkan hukum dan Allah pula yang membuka siapa yang akan menerima hukum-hukum dan syariatnya. Di antara ada orang yang dibuka hatinya, mudah menerimanya. Ada yang sulitnya luar biasa, padahal sudah jelas, sudah ngerti. Karena Allah belum membuka hatinya. Kesulitan dia menerima kebenaran berarti ada penutupnya. Maka banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibukakan mata hatinya melihat kebenaran, dibukakan pendengarannya untuk mendengar kebaikan. Jangan-jangan di sana banyak penutupnya sehingga Allah taala belum berkenan masuknya rahmah, hukum syariat kemudian kita menerimanya. Yang kedua, Allah itu fathun al-fattah yang bersifat al-qadari. Al-Qadari artinya bahwa mu yuqaddir ala ibadi. Segala perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas hambanya. Baik itu perkara kebaikan ataupun kejelekan. Baik itu perkara yang bermanfaat ataupun membahayakan. Baik itu dia akan mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Yang membuka Allah. Orang sakit sudah berobat ke kemana sana kemari. Ternyata belum sembuh. Yang membuka pintu kesembuhan bukan obatnya. Tetapi Allah belum menakdirkan. Obat sudah masuk perut. Sudah sesuai aturan tiga kali. Sebelum makan atau setelah makan. Sudah berdoa. Tapi Allah belum membuka. Takdir belum sampai kepadanya kesembuhan. Berarti yang memang Al-Fattah yang menakdirkan segala sesuatu sampai kepada kita adalah Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat kedua, "Ma yaftahullahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha." dan tidaklah Allah akan membuka sesuatu untuk manusia min rahmatin berupa rahmatnya. Ya. Falamum sikalah tidak ada yang bisa menggenggam, menahan turunnya rahmat Allah. Walaupun dihalang-halangi dengan segala kekuatan kita tetap akan menembus apa yang Allah kehendaki. Dakwah Rasulullah SAW sekalipun musuh berusaha membendung, menghalangi dengan segala kekuatannya. Ketika Allah terus membuka hati-hati manusia, tidak ada yang mampu membendungnya. Demikian pula wa mayum fala mursilalah. Namun apa yang Allah tahan dari rahmatnya, rezeki, manfaat, kesembuhan. Kalau Allah masih tahan-tahan, tidak akan sampai fala mursilalah min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jadi kalau begitu rahmah eh, fatah disimpulkan dari ucapan Ibnu Qayyim ada dua jenis al-fatah. Yang pertama adalah al-hakam, hukum-hukum yang Allah buka untuk hambanya berupa syariatnya. Yang kedua adalah Al-Fattah yang dimaksud adalah Allah membuka daripada apa yang Allah telah takdirkan kepada para hamba-hambanya. Ma'asul muslimin, rezeki ada di tangan Allah. Walaupun ditahan-tahan oleh manusia akan sampai juga. Demikian pula rezeki kalau belum Allah buka, sulitnya luar biasa. Kata orang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berat sekali menjadikan kaki jadi kepala. Gimana jalannya? Ibaratnya orang mencari rezeki seperti itu. Belum nyampe. Kenapa belum nyampe? Belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka, siapa yang mampu menghalangi coba? Tidak ada. Bar Barakallahu fikum. Maka dua jenis Al-Fatah tadi terkandung pada nama-nama Allah dari nama Al-Fatah. Maka banyak memohon kepada Allah zat yang membuka segala pintu kebaikan. Poin yang kedua, ketahuilah bahwa seagung-agungnya al-mafatih hal-hal yang membuka pintu-pintu yang paling bermanfaat adalah pintu kalimat tauhid. Karena tadi disebutkan bahwa miftahul jannah syahadatu an ilaha illallah. Tapi hadis ini lemah. Dilemahkan oleh para ulama. Kunci daripada surga adalah la ilaha illallah. Hadis Mu'ad bin Jabal tapi hadis ini lemah. Tapi di sana ada syahid yang sahih. Hadis yang sering kita baca. Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidak ada di antara kalian dia berwudu, fayabluhu aw yusbihul wudu, lalu dia sempurnakan wudunya seperti wudunya Nabi. Summa yaqul, lalu berdoa. Apa doanya? Doanya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa janji Nabi? Kata janji Allah? Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyuha sya'a. di sini hadis Muslim bahwasanya barang siapa yang berdoa dengan doa ini asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali dibukakan baginya apa? Pintu jannah yang delapan. Dan dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hadis Muslim. Berarti syahadat adalah kuncinya jannah. Oleh karena itu tidaklah sebuah kunci kecuali memiliki apa? gigi. Eh, antum punya kunci? Kunci motor, kunci rumah. Ada apanya kunci? Ada giginya. Coba antum buka kuncinya sih. Buka kunci kan? Buka. Ada giginya enggak? Ada. Kalau kunci dari giginya gimana kira-kira bisa buka enggak? Capek. Orang Jawa bilang kunci ledes, Pak. Tahu ledes? Sudah muter-muter kok. Susah bukanya. Itu namanya si kunci, tapi tidak bisa untuk buka. Namanya ini Pak, kunci, tapi tidak bisa buka. Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Barakallahu fikum sebagaimana hadis disebutkan tadi bahwasanya tauhid kuncinya surga. Berarti syirik itu penghalang dari pintu surga. Dan hadis panjang. Hadis Abu Dawud disohi kalau Syekh Albani. Ketika Nabi menceritakan rohnya orang mukmin dan rohnya orang kafir atau munafik. Ketika rohnya orang kafir diangkat ke langit, maka para malaikat bertanya, rohnya siapa ini? Ruhnya fulan, fulan dengan bau yang busuk. Maka kemudian para malaikat tidak mau membuka pintu-pintu langit. Dan Nabi membacakan ayat. La tufattahu lahum abwabus sama. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Ini baru pintu langitnya, Pak. Tidak akan dibuka untuk mereka apa itu pintu-pintu langit. Kenapa Allah tidak memperkenankan pintu langit dibuka untuk orang musyrik? Orang kafir ini? Karena orang kafir. Orang kotor jiwanya. Maka demikian pula kata Allah, "Wala yadkhulunal jannah." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Allah. Karena surga milik Allah. Bukan milik bapak kita, ibu kita. Sehingga seenaknya pesan sama bapak ibu kita. Milik Allah. Sehingga oleh karena itu digambarkan tidak mungkin masuknya mereka orang kafir, orang musyrik ke dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? hatta yalijal jamal. Sehingga digambarkan seekor unta tidak akan masuk fisamil khiyab ke lubang jarum. Antum punya jarum? Jarum apa yang paling gede, Pak? Jarumnya segitu. lubangnya seberapa, Pak? Ya segitu. Unta gedenya seberapa, Pak? B. Apa mungkin unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Jawaban akal yang sehat, wah oh, tidak mungkin. Mustahil. Demikian pula tidak mungkin. Orang-orang yang mati membawa dosa kesyirikan, kekufuran, munafik i'tiqadi tadi, tidak mungkin mereka masuk ke dalam jannah. Itulah Allah Al-Fattah. Pembuka pintu-pintu rahmah. Oleh karena itu seyogianya bagi seorang muslim kalau itu sudah diketahui bahwa kuncinya sorga apa tadi? Kalimat tauhid maka disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Wahab ibni Munabbah annahu kila Wahab ibnu Munabbah ditanya Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Faqala bala, iya, betul, tentu saja. Walakin laisa miftahun illa lahu asnam. Namun tidaklah sebuah kunci kecuali memiliki gigi-gigi. Fa in jita bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau datang menghadap Allah membawa kunci yang bergigi, Allah bukakan untukmu. Wa illa lam tuftah lak. Kalau engkau datang tidak membawa kalau engkau datang membawa kunci tidak bergigi, tidak dibukakan untukmu. Itulah yang dimaksud syarat la ilaha illallah. Sebagaimana Ibnu Qayyim bersyair, "Wa hadza miftahul babi laisa bimumkinin illa bil fattahi ala asnani miftahuhu bi syahadatil ikhlasi wat tauhidi tilka syahadatul imani asnanuhul a'malu wa hiya syara'i'il islam kata Ibnu Qayyim wa asnanuhu a'malu dan gigi-giginya itu apanya a'maluhu amalan-amalannya wahia syara'il islam dan itulah syariat islam Wal miftahu bil asnan itulah kunci yang bergigi. Begitu. La tulghiyan hadzal mithalu fakam bih min illin iskalin ladai irfani. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Wahab ibni Munabbah bahwa syahadat yang bermanfaat itu kalau memiliki kunci, memiliki gigi. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Ketika seorang memiliki kalimat syahadat ini. Ketika dia membawa kalimat syahadat ini dan memiliki kunci-kunci tadi memiliki gigi-gigi. Ada harapan. Allah akan memasukkan dia ke dalam jannahnya. Oleh karena itu, kunci-kunci ini atau gigi-gigi ini adalah syariat syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia mencukupkan diri dengannya, tidak mau mengislamkan diri kepada Allah Taala dengan syariat-syariatnya. Dia harus tunduk. Tunduk dengan syariat-syariat Allah Taala melalui lisan Rasulnya. Ini makana kalau mukminin. Idza ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan orang mukmin kalau diajak ayo kembali kepada Allah, kitabullah. Dan kembali kepada rasulnya. Mereka segera mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu orang mukmin. Jadi ketaatan dan ketundukan hati Itulah sifat orang mukmin. Dan inilah yang bermanfaat bagi dia. Wa may yuti'illah wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'a. Tadi baru dibaca oleh imam kita dalam surat Al-Hujurat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Amalannya sedikit sekecil apapun bentuk itibak kita, mengikutinya kita terhadap Allah Ta'ala dan Rasul tidak akan disia-siakan di dunia apalagi di akhirat. Di dunia akan ditolong. Di akhirat akan ditolong. Itulah bentuk ketohidan yang benar mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Makanya orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mereka tidak tunduk. Dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa, "Innal munafikin fid darkil asfal minan Orang-orang munafikin, munafikin i'tiqadi. Karena munafik ada dua jenis, i'tiqadi dan amali. Orang kufur mereka di dasarnya api neraka. Lebih di bawah daripada orang musyrik, di bawah sana. Lebih jelek mereka. Apakah mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat? Eh? Tidak jahal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada Nabi orang munafik, kami bersaksi, kami bersumpah Anda adalah Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kenapa mereka di dalam neraka? Jawabannya apa kira-kira? Karena kuncinya tidak bergigi. Giginya sudah apa tadi? Eh? Ledes, Pak. Lanas itu. Lanas. Diputar-putar ya tidak bisa buka, Pak. Sebagaimana mereka diingatkan dengan ayat, dengan hadis, hatinya tetap menolak. Memang belum beriman sih ya. Perhatikan. Oleh karena itu, ketika mereka beribadah pun males Pak. Sholat yang itu tiangnya agama yang pertama kali dihisap. Dan kita yakin akan nampak pada orang munafik. Kata Allah Ta'ala. Wa idha qamu ila sholati qamu. Usala. Kalau mereka menegakkan sholat, sholatnya malas-malesan, Males. Malas. Berarti sifat malas beribadah adalah sifatnya siapa? Eh? Nah, makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ini sifat jelek. Kita semangat. Malas. Wala yadkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa yang pertama kali orang yang membuka pintu jannah orang yang membuka pintu jannah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi an Anas bin Malik. Dalam hadis Anas, Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya Ati babil janna yaumal qiyamah. Saya akan datang ke pintu jannah pada hari kiamat. Fastaftahu maka aku minta dibukakan pintu jannah Fayaqulul khazin man anta. Maka penjaga jannah itu bertanya siapa anda? Qal Fa'akulu Muhammad. Aku pun menjawab Muhammad. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Karena sebab engkau wahai Muhammad aku diperintah diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini untuk seorang pun sebelum engkau yang membuka. Hadis Muslim. Dari hadis Muslim ini kita mengambil faidah bahwa Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan membuka pintu jannah. Sehingga dengan itu dalam riwayat yang lain juga Imam Muslim mengeriwayatkan wa ana awwalu man yaqra. Saya yang pertama kali mengetuk babal jannah pintu jannah. Lalu penjaga jannah tadi membukakan untuk beliau. Berarti jannah ada, ada pintunya. Berarti ada pembukanya. Barakallahu fik. Sebagaimana neraka juga ada apanya? pintu. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara dan akan digiring secara berbondong-bondong orang-orang kafir ke dalam jahannam hatta idza ja'uha futihat abwabuha lihat Ketika mereka telah sampai ke pintu Jahannam, futihat Abuha, Dibukalah pintu pintu jahanam. Wa qala lahum khazanatuha lam yatikum rusul. Penjaganya tanya apa belum sampai kepada kamu rasul? Apa belum sampai kepada kalian rasulnya Allah yatlu yatluna alaikum ayatihi yang membacakan ayat-ayat rabbikum ayat Rabb kalian wa yundirunakum liqa yaumikum hadza dan mengingatkan neraka ini kepada kalian. Begitu. Apa jawabannya kira-kira? Rombongan ini yang digiring masuk jahanam mengatakan kalau bala tentu saja telah datang kepada kami rasul yang membacakan apa? ayat-ayat dan mengingatkan tentang apa? Jahannam. Perhatikan. Peringatan bagi orang kafir tidak berfaedah. Diingatkan, diingatkan, diingatkan. Tidak peduli. Memang sudah ditutup hatinya. Dan tertutup mereka dengan dosa-dosanya. Jadi kalau begitu, pintunya neraka apa tadi? Kekufuran. Pintunya neraka itu yang membuka adalah kedustaan, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Adapun jannah pembukanya apa tadi? Ketauhidah, keikhlasan, ketaatan. Sebagaimana hadis yang sahih suatu saat Nabi bersabda man anfaqa zaujain fisabilillah nudia min abwabil jannah. Barang siapa yang memberi nafkah untuk dua istrinya di jalan Allah dipanggil dari pintu-pintu jannah. Ya Abdullah ada khair, ya hamba Allah ini kebaikan. Faman kana ahli salat du'iya min babi salat. Yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli Jihad du'ya min babil jihad. Yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Wa makana min ahli siam yang ahli yang dia biasa puasa yang dicontohkan Nabi tentunya du'ya min babi dipanggil dari pintu ar-rayyan wa makana min ahli sodakoh yang ahli sodakoh dipanggil min du'ya babi min babi sodakoh dari pintu sodakoh. kola Abu Bakar mendengar berita gembira ini, Abu Bakar bertanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah?" Ma'ala man du'iya min tilkal abwa min darurah. Fahal yudna ahadun. Apa ada seorang dipanggil min tilkal abwa kuliha. Dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya. Apa kata Nabi? Naam. Iya. Iya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu. Maka Fa'arju antaku naminhum. Saya berharap wahai Abu Bakar temannya sendiri temannya sendiri Abu Bakar diharapkan saya berharap wahai Abu Bakar Anda termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Maka marilah kita ini sudah ahli apa? Sodakohnya, ahli apa tadi puasa ya ahli apa lagi sholatnya atau orang yang memberi nafkah dua istri jalan Allah apa yang mana sehingga karena itu pintu-pintu kebaikan-kebaikan tadi adalah sebagai pintu kebaikan bagi kita Ma'asyiral muslimin kalau kita sudah mengetahui pintu surga ada kebaikan yang Allah telah sebutkan melalui lesan nabinya berupa ketaatan ketaatan, dan pintu-pintu neraka tadi adalah segala bentuk hal yang akan mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan maka seorang hendaklah berusaha untuk mencari pintu apa yang bisa dia nanti dipanggil oleh Allah dari pintu mana dia akan dipanggil sebagaimana pula Yohanes kebaikan ada kuncinya sorga ada pembukanya dan ada kuncinya Neraka juga ada pintunya dan ada kuncinya. Sebagaimana pula segala bentuk kebaikan itu ada kuncinya, kejelekan juga ada kuncinya. Sebagaimana Homer kata Nabi, la tasrab al Homer," Kamu jangan minum Homer. Fa innaha miftah kulli syarr. Homer itu kunci pembuka apa? Semua kejelekan. Ada kisah menarik. Ada seorang anak muda. Dia biasa minum homer Dia punya ibu. Tak kala dia minum homer tidak sadar. Akhirnya apa? sahwatnya naik. Akhirnya apa? Di depannya itu ibunya. Apa yang dilakukan? Dia paksa ibunya. Memperkosa ibunya sendiri. Setelah itu dia terbangun, tersadar. Ternyata yang dia zinai adalah siapa? Ibunya sendiri. Dia pun malu dan takut. Akhirnya apa dia? Bunuh diri. Nah, ya. Bunuh. Menutup malu bunuh diri. Dikira dengan bunuh diri urusannya apa? selesai. Tidak, ada urusan yang lain di hari kiamat. Maka barakallahu fikum dikatakan Homer kuncinya segala kejelekan. Itulah kejelekan ada kuncinya, ada kunci pembukanya. Maka jauh yang namanya kunci-kunci kejelekan. Barakallahu fikum. Masyarul muslimin <clears throat> sebagaimana Allah adalah zat yang membuka segala kebaikan. Maka demikian pula seharusnya kita selalu mohon kepada Allah dengan nama yang baik Al-Fattah segala kebaikan-kebaikannya. Nah. Demikian pula <clears throat> sebagaimana tadi disebutkan pintu kebaikan sudah disebutkan kuncinya, demikian pula kejelekan ada kuncinya, maka sebagai seorang yang bertauhid sebagai seorang yang bertauhid yang meyakini Allah punya nama Al-Fattah. Ketika dia mendapatkan segala bentuk kesulitan dan kesempitan, panggillah nama Allah. Sebutlah ya Fattah. Wahizat yang membuka. Jangan kemudian membaca doa-doa yang justru tidak ada asal muasalnya. Siapa yang membaca 4444 Dibaca jam sekian sampai sekian. Akan dibuka untuk dia segala pintu kebaikan. Apa itu? Apa itu? Salawat nariyah. <laughs> Kan begitu.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 Assalamualaikum warahmatullahi